Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya Di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini Seperti biasa kalau saya yang ngajar Gak meneruskan kitab Zubat yang jelas Kenapa kalau saya yang ngajar Zubat Beb novel ngajar Zubat Nanti setiap Rebu bingung terusannya masing-masing Jadi kalau pas Beb novel Melanjutkan kitab Zubat kalau saya ngajinya umum tapi dari kitab. Pokoknya tidak mau ngarang dah. Yang ada di kitab tinggal disampaikan. Mudah-mudahan itu jadi satu keberkahan tersendiri untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi sore tadi sore itu sebenarnya saya sudah pamit sama Masis bilang nggak bisa ngisi ibu-ibu dah. Karena ada acara khidbah ada ipar. Jadi mau gak mau kan harus kelihatan di rumah mertua. Kalau gak kelihatan nanti takutnya dipecah jadi menantu kan bahaya. Jangan diamini bahaya kalau ada mengamini itu. Nah, akhirnya hari ini jadi hari yang sangat sibuk mulai dari pagi itu aktivitas terus sampai siang tadi baru mau istirahat sudah harus ke bengkel karena alhamdulillah mobil tubruan. Alhamdulillah apa enggak? Ya alhamdulillah lah kalau yang yang tubruan sayanya bukan mobilnya kan saya yang harus masuk bengkel nanti. Mobil tubruan jadi harus ngurus ke bengkel. Alhamdulillah sudah sampai ke bengkel ternyata bengkelnya angkat tangan. Jadi itu satu alhamdulillah tersendiri lagi. Akhirnya saya parkir di sini pasrah ke masis pokoknya urusannya masih biar masih yang ngurus. Kemudian pulang ke rumah ganti sebentar khidbah sore ngajari ibu-ibu yang saya pakai ya kitab ini. Kemudian maghrib ngajar di Masjid assegaf yang saya baca juga kitab ini. Setelah dari Masjid assegaf siap-siap sebentar langsung menuju ke sini. Saya juga akan membaca kitab yang sama dengan yang sudah saya baca tadi sore dan saya baca di Masjid As Segar. Kenapa? Karena nggak tahu dah, hari ini kok anginnya ke situ. Ini satu gambaran ilmu dan juga ada kaitannya dengan rezeki. Makanya untuk yang ngasih judul ceramah ini, kasih judul biar orang bacanya semangat, menuntut ilmu melancarkan rezeki. Jadi Mas Seto silahkan dikasih judul Menuntut ilmu melancarkan rezeki Biar semuanya semangat Walaupun bab rezekinya terakhir nggak apa-apa Yang penting ada rezekinya biasanya Sekalipun nggak pengen dengar ceramah Jadi pengen dengar kena Karena ada hubungannya sama rezeki Ini kitab manhajusawi Sawi Salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ini ulama ahli fikih Kelas internasional Yang dari Indonesia ngakui Yang dari Mesir ngakui Yang dari Yaman ngakui Ini beliau ulama tinggalnya sekarang ada di kota Madinah Karena daerah Arab Saudi kan bukan ahlu sunnah wal Jamaah saat ini beliau sedang diuji sama Allah dapat hukuman nggak boleh ngajar terang-terangan. Jadi sudah tua usianya, pernah ke Solo tahun 2007. Jelas kalau jenengan lihat wajahnya langsung dalam hati pasti batin yo ngene sing jenenge wali. Lihat wajahnya aja sudah memancarkan aura-aura kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ada di Masjid Nabawi ada kalau jenengan umroh mungkin bisa bisa ketemu. Cuma kalau sampai ketawa di Masjid Nabawi salaman cium tangan sama beliau, beliau dihukum. Jenengan pulang ke Indonesia senang-senang ketemu keluarga, beliau masuk penjara bisa-bisa. Kalau ketahuan dicium tangannya. kasihan. Ketika ditawarin sama karena kan lahirnya beliau di Indonesia, di Bogor lahirnya. ketawarin sama keluarganya mau dibangunkan pondok yang besar di daerah Sentul, Bogor kita akan fasilitasi pondok buat. Itu yang mau daftar sudah ribuan itu santrinya. saya beliau nggak mau. Kenapa? Kepengen mengakhiri hidup ikutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun keadaannya mungkin nggak enak untuk beliau, tapi dekat dengan Nabi tidak ada kenikmatan yang melebihi itu. Tambah kelihatan kalau wali ya. Luar biasa beliau. Dia buat kitab Kitab karangannya sangat amat banyak. salah satu kitab karangan beliau judulnya Al-Manhajusawi. Yang artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus jelas ini berarti kitab mengandung aki, akidah. Jadi ini kitab adalah keterangan dari usul atau dasar-dasar Tariqah Alawiyah itu dituliskan semuanya sama beliau secara jelas, secara gamblang bagaimana menjaga yang namanya ittiba dari anak ngikuti ayahnya, ayahnya ngikuti datuknya, datuknya ngikuti datuknya lagi, murid ngikuti guru, guru ngikuti murid, murid ngikuti gurunya lagi. Makanya paling pas itu kalau saya mengistilahkan paling pas cara beragama kita lebih baik kita ngikut sama orang-orang yang dulu, orang-orang yang dulu. Yang baru-baru terserah. Mau dibilang itu boleh, mau dibilang itu enggak boleh. Mau dibilang macam-macam terserah. Tapi kalau kita, yuk kita ngikut sama orang-orang soleh yang tiru. Tiru Kiai Haji Hasyim As'ari. Yang ulama tiru Kiai Haji Hasyim As'ari. Sak pakaiannya kalau perlu ditiru. Kenapa? Dalam niru terhadap orang yang soleh itu ada keberkahan tersendiri pasukannya Fir'aun itu ketika ditenggelamkan sama Allah mati semuanya apa enggak? Kita kan taunya mati semuanya kan? Ternyata enggak, ada satu yang masih hidup. Kenapa? Satu orang yang masih hidup itu ternyata di hari itu pakai peci yang mirip dengan yang Nabi Musa. Berkat peci yang mirip dengan yang Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bingung, niru kiai Haji Hasyim Asy'ari niru ya, Pangeran Diponegoro. Pakaiannya Pangeran Diponegoro pakai Haji SMA Asari kan pakai jubah, pakai sorbannya. Itu bukan berarti wah anti, itu berarti Arab banget itu. Enggak begitu. Pangeran Diponegoro Kiai Haji Asari itu lebih banyak jasanya untuk Nusantara dibanding orang-orang ada zaman sekarang, tapi beliau tetap istiqomah dengan pakaian seperti pakaian yang dipakai oleh guru-guru mereka sampai ke Nabi Muhammad SAW. alaihi di dalam niru itu ada keberkahan tersen sendiri. Baca kitab ya niru, ngaji Quran ya niru. Bisa pakai lagu yang baru, lagu yang lama itu sudah cukup indah. Tinggal niru orang-orang yang soleh, insya Allah jalan kita jadi jalan yang benar-benar lu lurus. Nah, kitab ini pembahasan pertama itu tentang ilmu. Bab tentang ilmu itu banyak. Ilmu-ilmu itu satu mulai dari bab ini, ini ini sampai bab dakwah, pokoknya berkaitan dengan ilmu, paling tebal tentang ilmu. Nah, ada satu bab yang di situ menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu. Alhamdulillah yang datang hari Rabu ini saya lihat dari Rabu ke Rabu mukanya tetap sama. Ya, tetap sama, nggak ada yang tambah brewoen atau apa ya nggak ada. Ya sudah yang ketemu di Rabu yang minggu lalu ya ini orangnya. Sama terus. Ini kita yuk sama-sama mengkaji yang mbak-mbaknya saya nggak kelihatan karena mata saya minus. Jadi saya cuma kelihatan warna kerudung sama warna bajunya aja. Makanya kalau jenengan nyapa saya kok saya seakan-akan nggak kelihatan, bukan berarti sombong, memang bener mata nggak ngelihat. Jadi kadang-kadang saya disapa sama orang ya bingung ya nggak ketok ini sopo Karena Taminus memakai kacamata, kacamata alhamdulillah sudah ada tapi memakainya malas. akan biar enggak malas Insya Allah. <laughs> Kita masuk di dalam bab keutamaan para penuntut il, ilmu. Ini satu bab kecil tapi yang indah di bab ini nanti di bab ini ada kaitannya dengan rezeki. Diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu qala ini hadisnya juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Dari menuntut il, ilmu. Orang siapa yang menuntut ilmu berarti dari mulai dia keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah sampai dia ada di majelis ilmu. Sampai dia apa? Sudah keluar dari majelis ilmu, belum sampai rumah, tetap dia fi berada di jalan Allah itu kalau menuntut il, ilmu. Lihat, berarti kalau seandainya ada orang dicabut nyawanya, diambil nyawanya sama Allah, ketika orang itu menuntut ilmu kira-kira mulia apa enggak? Mulia. Sangat amatmu mulia. Kenapa? Berarti dia mati fisabi illah, matinya dia itu di jalan Allah. Jadi mati syah, syahid tapi bukan syahid ketika kayak orang perang gitu enggak. Syahid ketika perang namanya syahid dunia wal akhirah. Ini kalau ada orang yang mati dalam menuntut ilmu namanya syahid akhirat. Di dunia seperti orang yang mati biasa, tetap dimandikan, tetap dikafani, tapi nanti di akhirat dibangkitkan seperti orang yang mati syah, syahid. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin Allahumma. Makanya kira-kira mati ketika majelis taklim enak apa enggak? Enak ya? Kalau gitu mau berarti ya. Kapan? Setelah panjang umur sehat afiah insyaallah ya. Amin. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Dailami. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuduwu war-rawahu fi ta'allumid dini khairun indallahi ta'ala minal jihadi fi sabili." Pergi di pagi hari dan pergi di sore hari untuk menuntut ilmu lebih utama di sisi Allah dibanding jihad di jalan Allah. Jadi kok tidak ada kata zahabannya ya, padahal ada kata-kata per, pergi. Jadi kata pergi dalam bahasa Arab itu banyak. Kalau perginya pagi, bahasa Arabnya goda. Kalau perginya sore, bahasa Arabnya roha. Kalau perginya malam bahasa Arabnya saro Goda Zaidun. Zaid pergi di pagi hari. Roha Zaidun. Zaid pergi di sore hari. Saro Zaidun. Zaid pergi di malam hari. Pergi di pagi hari atau pergi di sore hari untuk menuntut ilmu agama itu lebih utama di sisi Allah dibandingkan jihad di jalan Allah. Nah, lihat luar biasa. Ya. Jihad ngambil pedang bawa senjata melawan musuh itu masih lebih afdal ketika kita berangkat ke majelis il, ilmu. Kita lihat lah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuk para penuntut ilmu berarti keutamaan ini keutamaan yang sifatnya pilihan. Ya semuanya dikasih nikmat nih sama Allah. Duduknya kita di tempat ini insya Allah lebih agung daripada jihad saat ini. Ya semuanya dikasih. Malam hari ini kaum muslimin yang ada dosa daerah kita aja yang ada sedang duduk untuk membahas ilmu seperti kita 10 persennya ada kira-kira. Ada, 5 persennya aja nggak ada mungkin. Betapa mulianya kita yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sama-sama mencari il, ilmu. Tapi ini yang namanya nikmat itu perlu disyukuri. Mudah-mudahan kita bisa bukan hanya sekedar semangat menghadiri tapi juga semangat mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Lanjutannya Man tafaqqaha fi dinillahi azza wajalla Barang siapa yang mendalami ilmu agama Jadi mendalami itu lebih dari sekedar belajar ya. Memang fokus dia Memang kegiatannya ya di situ Kafahullahumma ahammah Maka setiap apa-apa yang dia inginkan Akan dikasih sama Allah Pengen apa? Keturutan Pengen umroh Umroh Moga haji, ya moga haji. Pengen beli ini, pengen ini tuh dan lain sebagainya. Insya Allah keturutan. Kenapa? Kalau tafakuh fitinilah benar-benar mendalami ilmu agama, benar-benar penasaran caranya sholat tuh gimana, caranya ibadah yang benar tuh gimana, caranya bersihkan hati itu gimana, caranya mendekatkan diri kepada Allah tuh gimana. Benar-benar fokus di situ. Maka semua keinginannya akan dikabulkan sama Allah. Warazakohu min hayatulayyah tasib dan diberi rezeki dari sisi yang tidak terduga. Sekalipun tes tes perlu diganti tidak? Tidak usah, aman ya, aman masuk ini. Ya. Warazaqahu min haitsu la yahtasib dan mendapatkan rezeki dari sisi yang terduga, yang tidak terduga. Paling nikmatnya rezeki yang berlimpah ruah. Nikmat apa enggak? Nikmat dan rezekinya orang mukmin sama Allah dikasih rezeki yang min haitsu la yahtasib. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat kok seakan-akan aneh ya. Hubungannya ngaji, mendalami ilmu agama sama hajatnya kobul ada apa enggak? Kalau dilihat secara akal. Ya ada. Ada ya? Hubungannya ngaji sama rezeki juga enggak ada. Hubungannya ngaji sama rezeki pun juga enggak ada. Tapi subhanallah, kok dikaitkan sama Allah? yang mendalami ilmu agama keinginannya terpenuhi kemudian rezekinya pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini menunjukkan apa? Gak semuanya urusan agama harus bisa masuk ke dalam akal kita. Nanti di akhir akan kita terangkat sedikit. Kemudian untuk mengomentari ini salah seorang ulama yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ahmad bin Zain al-Habsyi ini salah seorang murid daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu seorang ulama yang luar biasa. Maaf, nggak bisa ngelihat. Tapi tujuh tahun sudah hafal Quran. Sepuluh tahun hafal sekian ribu hadis. lima belas tahun sudah beli berfatwa. Zaman dulu yang namanya fatwa itu nggak sembarangan. Zaman sekarang kan fatwa enak aja. Ya dengan cukur rambut, potong rambut, tukang cukurnya fatwa sudah. Jajan mie ayam, tukang mie ayamnya fatwa sudah. Ngomong masalah hadis, masalah Quran. Semuanya zaman sekarang semuanya jadi mufti sudah. Zaman dulu nggak bu sembarangan. Orang yang boleh jawab pertanyaan itu adalah orang yang sudah mendapatkan predikat dia seorang mufti. Baru boleh jawab pertanyaan. Kalau ustad tapi bukan mufti, ngaji gini aja, nggak boleh buka asesi tanya jawab. Jangan, kenapa? Ngawur nanti. Tapi kalau sudah dapat gelar mufti, jawab pertanyaan, memberikan fatwa itu bu, boleh. Sekarang yang penting bisa baca Quran terjemah langsung fatwa. Pakai berhenti iki halal kuno halal. Apa bongso sing aneh-aneh halal kodok halal, kecot halal apalagi anjing halal tahlil tapi haram <laughs> ajib ya akhir zaman tenang lagi maulitan haram tapi nek kodok halal kiri halal Masya Allah mufti akhir zaman Habib Ahmad bin Zain al habsi beliau memberikan satu wacana mengatakan begini Idza kana lil insani fahmun fil ilmi andai kata manusia itu punya pemahaman dalam ilmu wa manahahullahu himmatan fi talabi dan sama Allah dikasih rezeki punya semangat untuk menuntut ilmu berarti punya semangat untuk menuntut ilmu itu rezeki dari Allah Subhanahu punya semangat menuntut ilmu maka dikatakan oleh beliau fadzalika aqwa sababin husuli rizqi. Maka itu adalah sebab yang paling kuat untuk mendatangkan rezeki. Wala anfa'alahu min dzalik. Enggak ada lebih manfaat daripada itu. Bayam bagi ayasri faham talabih. Kehendaknya dia mencurahkan kemampuannya untuk mencari ilmu. Wala yatakal fatala barizki. Jangan ngoyo cari rezeki. Fasaufa yukfa wa yusaku ilaih. Karena nanti sesungguhnya yukfa, rezekinya akan dicukupi sama Allah wa yusaku ilaih dan diarahkan kepada dia rezekinya. Li'annallaha kafala li talibil ilmi birizqi, karena sesungguhnya Allah itu menanggung rezekinya para penuntut il ilmu. Itu adalah komentar daripada beliau. Jadi menuntut ilmu itu keutamaannya mat seperti jihad dan lain sebagainya. Tentunya dengan ilmu hidup kita akan semakin terarah. Kita tahu mana yang benar caranya ibadah, itu semuanya harus pakai il ilmu. Plus sama Allah dikasih tambahan, kalau sering nuntut ilmu, memperdalam ilmu, maka rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk insyaallah. Dipandang di sisi Allah kita termasuk para penuntut il, ilmu. Kemudian beliau menambahkan satu keterangan tentang sebab-sebab yang lain untuk mendatangkan rezeki. Kira-kira pengen tahu apa enggak? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Nya pengen tahu ya. Baiknya ganti yang itu mungkin enak. Baru beli. Alhamdulillah. Langsung lang, langsung rezekinya lancar. Ada yang belikan baik Masjid Rawdoh. Tapi bariki wes rampung rasa tidak tak tuku jane. tuh, lelah Habib Zain mengatakan, "Wa min asbabil jali jalibati rizki Di antara sebab-sebab yang paling kuat untuk mendatangkan rezeki. Nih, Mas, Mbak, Pak, Bu, catat dan nanti insya Allah Rebu depan yang parkir Alpat semuanya insya Allah. Sekarang Alfatihah sih yang parkir. Alfatnya belum ada yang ada baru Alfatihah. Di antaranya yang pertama, iqamatus sholat bitazimi wal khusyuk, mendirikan sholat dengan takzim, pengagungan sama sholat. Ada pengagungan sama sholat dan khusyuk. Saya mau nanya, jadi jenengan kalau sholat pakai sarung dok, nggak usah pakai baju, sah apa nggak sholatnya? Sah, tapi sopan. Ngajeni sholat apa enggak? Enggak ngajeni sholat, tapi sah. Kalau dibilang batal ya enggak batal, sah. Tapi ngawur. Sholat kok koloran. Ketemu Pak RT pakai pakaian yang rapi, mau ketemu Allah pakai pakaian yang enggak so, sopan. Kerjakan sholat dengan ta'adim dan khusyuk. Allahu Akbar. Mikir, wah saya SMS apa ya? kisah WhatsApp apa ya? Waduh BBM muni. Order ini paling. Wah. Model ngono gue ya. Model-model begitu sholatnya enggak bisa hu khusyuk. Sholat khusyuk itu kira-kira gampang apa susah? Susah. Tapi pengen enggak? Bisa sholat khusyuk. Pengen ya, kalau pengen sholat khusyuk, sholat terus berjamaah. Pasti sholatnya naik, dihitung sebagai sholat yang hu, khusyuk. Yang beli sudah datang. Wa suratil waqi'ah khususan bilail dan membaca surat waqi'ah khususnya di malam hari. Waqi'ah tahu ya, idza waqa'atil waqi'ah dibaca khususnya ketika malam hari ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan sakit yang mana sakit ini menyebabkan beliau meninggal dunia datangin sama Khalifah Uthman bin Affan ya Abdullah bin Mas'ud kamu butuh dokter apa enggak ini begini datang Tes tes. Nah, iki mek tenan iki. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud itu dalam keadaan sakit yang mana sakit itu menyebabkan beliau akhirnya meninggal dunia. Beliau datengin sama Khalifah Utsman bin Affan. Wahai Abdullah, kamu butuh dokter enggak? Enggak butuh. Dokter itu justru membuat saya semakin sakit. Nah, terus kalau gitu harta, aku siap untuk memberikan kepada kamu harta. Dia juga menjawab, nggak usah. Kenapa? Aku sebentar lagi sudah mau mati, buat apa harta? Loh, bisa kamu wariskan sama anak kamu, jadi anak kamu kaya semuanya. Kata Abdul bin Mas'ud, anakku nggak butuh duit. anak aku sudah aku ajari untuk baca wakiah setiap ma malam. Yang harus kita perhatikan yakinnya sama surat waqiah sampai melebihi keyakinannya sama du, duit sama harta. Ini loh. Keyakinannya sama surat waqiah sudah yakin kalau baca surat waqiah nggak mungkin jadi orang mis miskin. Jadi nggak mau ngoyo cari harta nggak mau. Kenapa? Yang penting surat waqiahnya benar. Nah, itu kalau orang tua bisa punya keyakinan seperti itu, nularkan keyakinan sama anaknya gampang. Sekarang orang tuanya nggak yakin, apalagi anaknya. Orang tuanya aja nggak yakin sama rezeki dari Allah, nggak yakin. Apalagi anaknya. Tambah yang dipikir dalam otak anak, pokoknya rezeki, rezeki, rezeki, uang, uang, uang. Kalau perlu orang tuanya di rumah sakit nggak apa-apa, yang penting dia cari uang. Waliyadzubillah min. Tapi kita lihat keyakinannya seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud sampai peduli mau kasih uang nggak nggak butuh. Kamu ngasih uang terserah, nggak butuh uang kamu. Kenapa? Anakku nggak mungkin miskin karena dia punya amalan surat wakil setiap ma malam. Ya mudah kita bisa ngamalkan Allah Kalau kita baca surat wakil itu paling lama mungkin cuma 15 menit. Paling lama. Kira-kira ngeluangkan waktu 15 menit untuk baca wakil gampang apa susah? Gampang, tapi nanti sudah mau ngelakoni susah yang waktunya makan malam, yang waktunya pergi, yang waktunya ada tak tamu. Susah. Tapi pelan-pelan. Yuk, mulai malam hari ini kita usaha supaya kita bisa istiqomah. Istiqomah. Wa surah Yasin wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa Kemudian baca surat Yasin dan membaca surat Al-Muluk setelah sholat subuh Subuh, di waktu subuh dah. Di waktu subuh baca surat itu. Yasin sama Al-Muluk. Kemudian wahudurul masjid qabla al-adzan, datang ke masjid sebelum adan. Datang ke masjid sebelum adan itu bagus. Itu mulia. Khususnya ketika sholat Jum Jumat. Orang Islam zaman sekarang lucu. Sholat Jumat tuh ngenteni komat lagi di masjid. Kadang-kadang komat isi baru nyemat rokok. Nanti sudah dapat satu rokaat baru ke masjid. Ya, dari mana rezekinya mau lancar kalau model begitu? Dikatakan oleh para ulama, bid'ah yang pertama kali terjadi bukan tahlilan, bukan yasinan, bukan bukan istighosah, bukan. Bid'ah yang pertama kali terjadi adalah umat Islam sudah meninggalkan berangkat pagi ke masjid untuk sholat Jumat Jumat Zamannya sahabat, tabiin, tabi'i, tabiin. Mereka itu semuanya kalau hari Jumat dari subuh sampai zuhur nggak keluar dari masjid. Ada yang baca Quran, bukan tidur loh ya. Tidur gampang. Bagi kalau malam begadang ya turu tambah angler baca di masjid kalau masjid zaman sekarang sepi semuanya kok. Ini dari subuh sampai zuhur mereka itu ibadah di masjid. Sampai orang waktu itu Gak ada yang buka toko, warung itu nggak ada. Kenapa? Karena semuanya sibuk ada di mas masjid. Coba kalau masjid kita bisa makmur itu indah apa enggak? Indah. Kira-kira rezekinya lancar apa enggak? Lancar. Kemudian wal muda mudawamah ala tohara Dalam keadaan selalu punya wudhu, selalu dalam keadaan suci bidawamah ala taharah. Ini amalannya para ulama, amalannya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Imam Ibrahim bin Adham itu pernah orang sufi, beliau pernah suatu ketika suatu malam sakit maaf, anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu bahasa Indonesia-nya apa? Kerannya nggak kencang. Atau anyang-anyangan. Pokoknya anyang-anyangan itu enggak ini kan pendengar ada yang dari Kalimantan, mungkin ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat yang lihat streaming, anyang-anyangan itu maaf. Jadi air seninya itu keluar terus. Bukan banjir, kalau banjir kekurangan cairan. Ini netes terus tes, lagi tes, tes anyang-anyangan. Nah beliau ini Ibrahim bin Adham itu sakit anyang-anyangan satu malam tapi beliau tetap jaga istiqomahnya untuk selalu punya wudhu. Maka diriwayatkan pernah beliau di malam yang dingin dalam satu malam beliau wudhu 70 kali. Karena untuk menjaga istiqomah, istiqomah. Kata Sayyidina Ali bin Abi termasuk amalan yang bisa mendatang, menjadikan orang itu dapat futuh hal arifin ketika orang itu selalu dalam keadaan toha toharah ada para ulama yang memberikan satu pembahasan, tugasnya malaikat Jibril itu apa? Menyampaikan wah wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal tugasnya ngapain? Anu beb nganggur sampai kiamat. Bukan. Di antara salah satu tugasnya malaikat Jibril adalah mendatangi sakaratul mautnya orang yang selalu dalam keadaan wudhu. Jadi ketika sakaratul maut dalam keadaan <gasps> seperti itu, nazak begitu, itu didampingi oleh malaikat Jibril. Sama malaikat Israel apa enggak? Pastinya. Soalnya itu eksekutornya malaikat Israel alaihissalam. Wa ada usunnatil fajri wal witri fil bait kemudian mengerjakan sholat sunnah fajar dan sholat witir di rumah. Jadi kalau eh, duhur itu ada kopiah duhur. Kalau asar juga ada kopiah asar. Kalau subuh bukan kopiah subuh namanya, tapi sholat sunnah fajar. Nah, afdolnya itu dikerjakan di rumah. Setelah itu baru kita berangkat ke mas masjid. Itu ngerjakan itu dan ngerjakan sholat witir setelah kita di masjid setelah sholat isya kemudian ba'diyah isya jangan lupa kita sholat wi, witir di rumah kita itu satu sebab untuk datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa imaratu ma ba'da sholati subhi ila tulu isyamsi uqufan fil masjid. Memakmurkan atau mengisi dengan kegiatan positif waktu antara sholat subuh sampai terbit matahari dengan iktikaf ada di mas masjid. Jadi terbit matahari itu sekarang jam setengah enaman. Jangan kalau mengamalkan habis sholat subuh jangan langsung pulang, dikir iktikaf di masjid sampai jam setengah enam kurang lebih sedikit, setelah itu baru pulang ke rumah. Kemudian sering-sering mengucap ya kafi ya mughni ya fatah ya rozak nama-nama Allah ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razak. Nah. Itu sering-sering mengulangi kalimat itu insya Allah satu sebab katanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin menggaris bawahi hal-hal penting dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, untuk ilmu seperti ini Jangan dianggap ini sepele. Ini termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling bagus, ya ini. Yang kedua, istiqomah dalam menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gak semuanya dapat, gak semuanya punya. Nah, kalau kita jadi orang yang dapat dan orang yang punya, syukuri nikmat itu. Alhamdulillah masih bisa datang pengajian, syukuri. Perlu kita ngomong, Alhamdulillah bisa bisa datang pengajian. Kita datang majelis sholat, Alhamdulillah masih senang sholawatan. Disyukuri, itu satu nikmat dari Allah Subhanahu Taala. Kemudian termasuk keutamaan menuntut ilmu, rezeki akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu kalau kita punya anak dan kita kepingin masuk pondok pesantren, jangan nanti mau kerja apa, nanti mau makan apa. Dan memangnya yang ngasih makanan bos atau gimana? Ngasih makanan orang kaya atau gimana? Ngasih makanan presiden atau gimana? Yang ngasih makan siapa? Allah yang ngasih makan presiden, yang ngasih makan kaya, yang ngasih makan bos, yang ngasih rezeki orang-orang kaya siapa? Tak ngasih rezeki sama kita. Sa Makanya ketika ada orang yang semangat untuk belajar agama, mendalami ilmu agama, jangan dicaci maki, jangan dihujat. Kenapa? Justru itu manusia-manusia pilihan yang dia mau mencurahkan sebagian besar umurnya untuk di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kalau kita punya anak, programkan salah satu anak kita menjadi ulama yang fokus untuk mendalami ilmu agama. kemudian nanti Insya Allah bisa jadi satu pondok pesantren insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pondok pesantren anaknya jaringan pondok sini tapi amin tok ndak mau anak ya percuma. Jelas ya? Itu yang kemudian tadi sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki tadi itu bukan karangan, bukan. Bukan hasil browsing di Google juga bukan. Bukan hasil ngobrol di warung he itu juga bukan. Itu yang disebutkan tadi mulai dari mendirikan sholat yang khusyuk dan lain sebagainya. Itu didapat oleh para ulama lewat satu Al-Qur'an, dua hadis, tiga ucapan para ulama, dan yang keempat kesaksian hidup. Jadi mereka para ulama ngelihat loh, ini loh ada orang sering sholat dengan ta'zim dengan khusyuk, rezekinya lancar. Ini loh sering baca ya fatah ya rozak, rezekinya lancar. Jadi memang mereka menyaksikan hidup. Ada kehidupan orang yang dijadikan pelajaran. Nah kalau kita nunggu menyaksikan kehidupan orang baru kita ngambil pelajaran, kelamaan. Makanya alhamdulillah para ulama sudah ngasih satu pembahasan ini loh. Kalau pengen rezekinya lancar, ini tadi mendirikan sholat dengan khusyuk, kemudian sedekahnya juga diperhatikan, menuntut ilmu. Setelah itu sholat sunnah, wajar sholat sunnah wi, witir, kemudian baca zikir. Itu juga melancarkan rezeki. akalnya, tapi yang didahulukan adalah i, iman. Maka ketika itu orang tersebut sudah dikatakan orang yang ya yakin. Nah, kemudian kita lihat, ternyata untuk menjadi orang yang yakin gampang apa susah? Susah. Kenapa? Karena keyakinan itu kadang-kadang bertentangan dengan akal kita. Nah, kalau ke kaya caranya gimana? Pengen kaya, kalau akal ya, kalau punya duit simpan ya, punya duit simpan, punya duit simpan, punya duit simpan, lama-lama kaya. Tapi kalau ilmu yakin enggak. Kalau ilmu yakin kita punya harta sedekah, harta sedekah, harta disedekahkan terus, lama-lama kita akan jadi kaya. Yakin sama akal beda apa sama? Apa sama? Bertolak belah belakang, lawan kan? kata kebalikannya. Dan selama ini yang lebih kita dahulukan yang mana? Yakinnya atau akalnya? Akal. Kompak semuanya, termasuk yang ngomong juga gitu loh. Sepodo kabeh iki jane. Paham ya? Nah, itu. Dan ternyata kita lebih sering mendahulukan akal kita daripada keyakinan kita, daripada iman kita. Makanya kita semakin lama semakin susah untuk jadi orang yang yakin. Ayo sekarang kita belajar yakin. Coba kita lihat para nabi luar biasa. Nabi Nuh itu di zaman Nabi Nuh enggak enggak ada laut. Tapi ketika disuruh bangun kapal enggak pakai Wah, oh, masuk nggak masuk akal. Padang pasir suruh bangun kapal. Kijane ngopo enggak pakai begitu. Perintah dia kini dikerjakan. Kemudian akhirnya ketika banjir datang dapat hadiah dari Allah, selamat dari banjir. Nabi Ibrahim ketika suruh nyembelih anaknya juga enggak ngomong enggak masuk akal, dia kan cuma mimpi, enggak ngomong begitu. Tapi ketika anaknya mau disembelih berubah jadi domba. Ketika Nabi Nuh buat kapal, apakah tahu kalau bakal ada banjir? Enggak. Ketika Nabi Ibrahim nyembelih anaknya, apakah tahu kalau bakal jadi domba? Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, apakah tahu kalau lautnya bakal terbelah? Tidak tahu. Kenapa kok mereka semuanya menjalankan perintah? Karena mereka dalam hati punya ya yakin. Lah kalau kita dalam kehidupan kita punya yakin, Allah akan nyiapkan hadiah-hadiah spesial untuk kita sebagaimana Allah memberikan hadiah spesial untuk para na, para nabi. Kuncinya semuanya ada pada keyaki, keyakinan. Jadilah kita orang yang yakinnya mantap. Dengan cara apa yakinnya mantap? Pelajari ilmunya orang-orang yang yakin, kumpul sama orang-orang yang yakin, insya Allah keyakinan kita semakin lama semakin mantap. Tidak usah mikir akal dah. Kalau jenengan itu kalau benar-benar yakin dapat masalah nggak bingung. Kenapa? Karena sudah wa may yattaqillaha yaj'al makhraja jelas. Orang yang takwa sama Allah kalau punya masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitu kita dapat masalah, takwanya kita kita benarkan. Yang haram benar-benar kita tinggal, yang wajib benar-benar kita jalankan. Pasti ada jalan keluar untuk masalah kita. Amin Allahumma amin. mungkin ini yang saya disampaikan. Sebelumnya penutup ada yang mau nanya? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramito, aslinya dari Pemalang, Comal namanya. Saya di Solo kurang lebih ya. sudah 4 kurang lebih 4 bulan. Ya ditugaskan di sini kerja istilahnya. Ya jelas cerita gini. Saya di Solo baru kali ini. Saya memang sering eh, selama saya di Bandung juga, di Surabaya, Pasuruan Jogja di tukang sekarang di Solo banyak paham saya jadi eh, agak-agak uh, ya pahamnya itu kalau di saya jelas kalangan Pemalang kan basis NU NO ya jelasnya kita lalu di sini saya pas kebetulan tempat yang saya tempati itu pahamnya beda dengan saya saya jadi kan mau sholat jamaah ke masjid itu ya terutama yang subuh ya kan beda akhirnya ya, itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang Solo ini kaya. Kaya paham ya. <laughs> Macam-macam. Itu pernah ada satu orang aslinya Ponorogo. Jadi Kapolsek di Pasar Liwon. Dan di kampungnya diajak ada 12 paham. Buah kuyo apa tidak diterangkan sama dia. Ada yang pahamnya begini, begini. Pokoknya aneh-aneh semuanya dah. Gimana kalau kita mau berjamaah dengan orang yang pahamnya beda, tentunya sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau kita disuruh milih, tentu kita pilih tarik masjid yang se sefaham. Cuma daripada gak ada yang sepaham kita gak ke masjid, lebih baik kita tetap ke masjid. Karena sekalipun imam gak baca kunut, kita ketika jadi makmum tetap boleh baca kunut. Kunut itu intinya apa sih? Kunut itu intinya doa sama pujian. Tapi memang yang paling abdul caranya Nabi Allahumma madinah man sampai akhir. Tapi kita baca ya Rahim Irham itu sudah kunut. Ya Rahim Irham itu Rasulullah alaihi wasallam Muhammadin. Selesai kunut. Kunut namanya. Kita sudah dapat pahala kunut walaupun tidak maksimal sebagaimana kalau kita kunut dengan doa yang pan panjang. Jadi tetap sholat jamaah di sana nggak ada masalah selama belum ada yang lain. Tapi kalau sudah ada yang lain dan jenengan seret ke sana ini satu paham alusun awal jamaah, ya silahkan ikut yang di sana, yang pahamnya lain ditinggal nggak ada masalah. Kita gitu. jelas ya. Ada lagi? Ada lagi Mbak-mbak Ya, monggo kasih Yubit Eh, apa itu kalau jamaah putri ini mbak jamaah jumatan putri lebih baik di rumah saja atau ke masjid untuk mencari fadilah yang tadi itu terima kasih Bismillahirrahmanirrahim perempuan sholat jumat di masjid itu hukumnya mubah tapi kalau ditanya lebih bagus mana tetap lebih bagus ada di rumah perempuan itu mestinya ya mestinya kalau dalam hadis itu perempuan itu sholat di, di rumah sama sholat di masjid lebih abdul ada di di rumah. Cuma zaman sekarang perempuan itu sudah ke Grand Mall kemana-mana. Daripada ya pergi ke tempat-tempat yang model begitu ya ke masjid aja nggak ada masalah gitu lah. Tapi tetap kalau ditanya perempuan bagaimanapun juga bentuknya selain sholat id ya dan sholat id tetap lebih abdul sholatnya perempuan itu ada di ru di rumahnya. Jadi tapi usahakan di rumahnya pun juga dalam keadaan berja berjamaah. Itu paling abdul buatnya perempuan di rumahnya. Ada lagi? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya mohon diterangkan secara detail iqamatussalah bitta'dim, mendirikan salat dengan penuh pengagungan. Begini. Salat itu didirikan dengan ada unsur pengagungan dalam hati kita terhadap sholat. Bukan cuma asal yang penting sah, bukan cuma begitu. Karena maaf, sarungan rok tidak pakai apa-apa ya, sarungan rok pusar sama lutut tertutup, sah apa enggak sholatnya? Sah, sah sholatnya. Tapi mengagungkan sholat apa enggak? Enggak. Kita sholat tanpa baca surat, sah apa enggak? Sah mengagungkan sholat apa enggak? enggak. Kita sholat yang penting semuanya nanti tanggul-tanggul gitu aja. Sah apa enggak? Kalau itu maknina sah. Tapi tidak ada pengagungan terhadap sholat. Kita sholat sama arah arasan sah apa enggak? Sah. Tapi enggak mengagungkan sholat. Mengagungkan sholat itu ketika kita mau sholat kita anggap seakan-akan ini perjumpaan dengan Allah. Ini kita anggap ini satu yang hal yang istimewa. Azan senang, wah waktunya sholat ini. Tapi kalau azan mau dapat duit 50 ribu gimana? Wah azan, saya ketemu. Kan semangat mesti. Azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Wah waktunya sholat, semangat. Sudah siap-siap saatnya sholat ini. Ini mengagungkan so. Sholat nih. Zaman sekarang Masya Allah. Azan, ya punten. ini malah itu kadang-kadang. Kenapa panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ya semene wis Susu. Itu kalau di tempat saya begitu. Tempat tempatnya jenengan gimana? Lebih parah paling. <laughs> jelas ya. Jelas ya. Jadi dia mengaku jadi mendirikan saya dengan penuh pengagungan, jadi ngajeni sama sholatnya. Gitu. Bukan cuma asal sekedar yang penting sah, tapi juga ada takdim terhadap sholatnya itu sendiri. Jelas? Ya, monggo. Upacara sholat fajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya terangkan dari bangun tidur ya. Ini cara yang paling afdol untuk umat akhir zaman. Ini. kalau orang-orang dulu itu sepertiga malam itu sudah bangun. Berarti jam setengah satu sudah bangun sampai subuh. Walaupun sebelum subuh kalau Nabi tidur lagi sedikit ya. Dan sepertiga malam ada yang bagi seperempat malam. Terus yang paling afdol sebagaimana yang diajarkan oleh almarhum Habib Anis, kalau bisa setengah jam sebelum adzan subuh kita sudah bangun. Ini baru kita bisa ngelakoni istiqomah. Jadi sebelum adzan subuh kita sudah bangun. Bangun terus apa? Ngelilir tidur lagi. Bukan itu. Bangun. Kalau bisa taruh alarmnya yang HP yang alarmnya yang jauh. Jadi mau matikan itu harus jalan dulu kan enggak kembali ke tempat tidur lagi nanti. Ambil, matikan, masuk kamar mandi, terus bu, wudu. Jangan nyumet rokok dulu baru wudhu. Setelah entek waktu neta bel Air, wudhu. Setelah itu sholat sun. Eh, sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita bangun tidur. Sholat tahajud. Entah apapun sholatnya. Kita sholat witir. Ya witirnya kita namanya tahajud. Ini nanti jadikan sudah sholat isak nih belum? Tadi kan sholat isak. Nah, sholat isak, mau jadi sholat isak. terus melekar gini ketiduran. Jam sebelas baru bangun. Jam 11 jenengan ambil air wudhu sholat ba'da isak. namanya tahajud. Ya, sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur itu istilah namanya tahajud apapun jenis sholat sunnahnya. Kita kalau kita belum sholat witir ya sholat witir tapi dapat pahala tahajud tuh pak. Sholat witir. Tahajud sholat witir baca Al-Quran atau istighfar yang banyak sampai waktu subuh. Adzan subuh, adzan subuh, jawab adzan, kemudian kita sholat sunnah. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah kopiah subuh atau sholat sunnah fajar. Sunnah rok rokaatil fajar. Sholat sunnah, setelah sholat sunnah, kita kemudian berangkat ke mas, masjid. Setelah itu sholat berjamaah ada di masjid. Habis dari masjid, jangan langsung pulang, duduk nunggu dulu sampai jam setengah enaman. Setelah itu baru kita pulang ke rumah. Nunggu mungkin jam enam kurang dikit lah. Kita sholat duha. Setelah itu silahkan yang mau kerja kerja, yang mau tidur tidur. Kenapa? Itu kaifiyah yang paling gampang dan yang paling abdul insya Allah begitu. Jelas ya? Ada lagi yang mau nanya? Ya, Mbak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini Beb, ini mengenai sholat Jumat tadi ya. Uh, ini di perusahaan kami itu kan uh, tiap Jumat diadakan sholat Jumat di perusahaan. Terus ini uh, kata jamaah laki-laki ya uh, pernah cerita, itu kan imamnya ini sering imamnya ini pakai cincin emas. Sedangkan laki-laki yang pakai emas itu kan haram. Terus eh, jam, apa ya jamaah yang mau sholat itu kan ada yang ragu-ragu. Saya itu eh, harus ikut jumatan atau bagaimana masalah masalahnya imamnya pakai eh, cincin emas. Terus kalau tidak jumatan ini ini kan bagi laki-laki jumatan wajib kalau tidak Jumatan kan nanti meninggalkan sholat Jumat. Terus itu bagi jamaah laki-laki ini harus bagaimana, Beb? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai sholat Jumat juga e, bagi wanita tadi kan lebih utama sholat Jumat tadi di rumah. Terus misalnya kita sholat di rumah itu kan kita sholat duhur eh, kan ada pendapat sih, ada dua pendapat. Ada yang bilang kalau sholat duhur bagi wanita di waktu Jumat itu yang pertama setelah uh, setelah adzan, terus ada lagi katanya itu setelah jamaah Jumat itu pulang dari masjid. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini yang yang apa yang harus dikerjakan itu yang mana gitu. Cukup sekian, Pip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal yang pertama, imam pakai cincin emas. Gimana? Kalau ada seorang imam yang pakai cincin emas, terus dia jadi imam sholat, pakai cincin emasnya, hukumnya jelas haram. Tapi ketika dia ngimamin sholat, tetap sholatnya itu sah. Jadi haramnya tetap haram, tapi kalau sahnya tetap sah. nama kayak ada orang sholat pakai sarung colongan, sah apa enggak sholatnya? Sah. Tapi dapat pahala atau enggak? Enggak tahu. Kalau dia jadi imam sah apa enggak? Sah, enggak ada masalah. Jadi itu perkara yang ada yang di luar so, sholat. Jadi tetap sholatnya sah, enggak mempengaruhi sama sekali. Yang pertama, yang kedua, perempuan Abdul mana? Dia dia sholat di rumah itu saatnya ketika setelah adzan atau setelah Jumatannya selesai. Tetap awal waktu itu yang paling afdal. Nah, kalau bisa Jumatan terus setelah adzan tapi adzan yang kedua ya. Kan yang menjadi dua kali adzan kan? Jadi setelah adzan yang kedua atau jadi kasih jarak setelah adzan yang pertama. Karena kadang-kadang ada beberapa masjid adzan yang pertama itu belum masuk waktu kadang-kadang. Jadi setelah adzan yang pertama kasih jarak sebentar, kemudian kita sholat tuh zuhur nggak harus nunggu laki-laki yang pulang dari sholat Jumat ada di ada di mas masjid begitu. Jelas ya? Cukup sampai di sini pertanyaannya. Zahiri sudah satu jam ngaji. Jenengan tidak bosan nanti akhirnya. Biar masih semangat untuk ketemu di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yafaqihu wa iyyakum fid din wa alimna wa iyyakum at wahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin rabbil alamin bisiril fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Ihi wa sahbih Allahumma ja'al farahi wa sururi Fi marzatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati Mutalli ala sarairi wa Ikdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك واكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك الحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh